Berkata Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai la nafiyah lil jinsi. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai tuhulu hamzatil istifhami ala la' yaitu masuknya hamzah istifham ke dalam la. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-204 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma' hamzati istifhami ma tastahiqqu dunal istifhami. Dan datangkanlah bagila yang datang bersama hamzah istifham ma tastahiqqu dunal istifhami yaitu apa-apa yang menjadi hak bagila ketika dia tidak datang bersama hamzah istifham maka perhatikan di sini yang dimaksud adalah ketika la itu datang bersama hamzah istifham, maka datangkanlah apa-apa yang menjadi hak bagi la tersebut, walaupun dia datang tidak bersama hamzah istifham. Maka kita lihat penjelasan dari bait ini, ya, di mana Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, tadkhulu hamzatul istifhami ala lannafiyati lil jinsi. Hamzah istifham itu dapat masuk ke dalam lanafiyah lil jinsi. Fatabaqa ala ma kana laha minal amali. Maka ketika hamzah istifham tersebut itu masuk ke dalam la nafiyah lil jinsi, maka apa-apa yang berlaku bagi la nafiyah lil jinsi tersebut, itu tetap berlaku bagi la. Walaupun tadi datangnya bersama Hamzah istifham. Minal amali, ya baik itu berupa amalan dari la. Berarti la nafiyah lil jinsi, walaupun kemasukan Hamzah istifham, itu tetap beramal. iril ahka lati sabaqo dzikruha. Demikian juga lana fiyah lil jinsi ketika datang bersama hamzah istifham itu seluruh hukum yang berlaku bagi lana fiyah lil jinsi yang telah disebutkan sebelumnya telah berlalu penyebutannya itu tetap berlaku bagi la tersebut. Apa contoh hukum-hukumnya? Minal atofi. Ya. Misalnya pengatofan yang sudah kita bahas sebelumnya. wanati Dan juga na'at, penyifatan yang juga sudah dibahas sebelumnya. wajawazil jawazil ida takar Dan juga diperbolehkannya meninggalkan amalan tersebut jikala tersebut itu berulang. Walistifhamuhuna thalathatu anwa'in. Dan istifham yang menjadi pembahasan di sini itu ada tiga jenis. Al-awwalu, jenis istifham yang pertama, an yuqsada bil istifhami an-nafyu. Dengan istifham tersebut, itu dimaksudkan penafian. Berarti ala di situ itu dimaksudkan untuk penafian. Atau ada penjelasannya ai al-munsabbu 'alal khabari. Ya, al-munsabbu 'alal khabari yang diarahkan atau ditujukan kepada khobar. Berarti penafiannya itu ditujukan atau difokuskan ke khobar. Ya, al-munsabbu ini isim fa'il dari insabba yansabbu. Mengikuti wazan infa'ala yanfa'ilu. Nah, hal huwa thabitun aula? Ya, apakah informasi atau penetapan yang ada dalam khobar itu memang ditetapkan atau tidak? Ya, jadi itu maksudnya penafian, ya, pertanyaan berupa penafian. Nahwu contohnya ala tajiro Sotikon. Ya, tidak adakah pedagang yang jujur? Maka di sini awalnya sifat jujur itu disandarkan kepada tajir pedagang. Di sini dipertanyakan, ya sekaligus dinafikan ya. Tidak adakah ya tidak adakah pedagang yang jujur? Ya fahadas fahada istifhamun an nafyus sidqi. Maka ini adalah istifham pertanyaan mengenai penafian sifat jujur hal huwa maujudun aula. Ya, apakah itu ada atau tidak? Maka ini adalah macam istifham atau jenis istifham yang pertama. Athani, jenis istifham yang kedua, an yuqasada bil istifhami atau bihu. Ya, an yuqasada bil istifhami atau bihu. Dengan istifham tersebut, itu dimaksudkan taubih, ya celaan atau teguran. Nahwu qaulika lil bakhili. Ya contohnya bagaimana? Contohnya adalah ucapanmu terhadap orang yang bakhil, orang yang pelit. Bagaimana? Ala ihsana minka wa anta ghaniyun. Ala ihsana minka wa anta ghaniyun. Tidak adakah kebaikan yang ada pada dirimu, padahal engkau kaya? Ya, ini seolah-olah bentuknya pertanyaan. Ya Allah, yaksana minka wa anta ghaniyun. Tidak adakah kebaikan darimu, padahal engkau kaya? Ya maksudnya, ya engkau itu kaya. Ya, seharusnya jangan bakhil, jangan pelit. Yaitu berupa celaan atau teguran. Kemudian contoh yang lain wa minhu qaulus syairi. Ya, yang menjadi contoh untuk jenis yang kedua ini adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan ala ra'iwa aliman wallat batuhu wa adhanat bimashibin ba'dahu haramu. Jadi penyair tersebut mengatakan ya tidak adakah ya, nanti akan ada di bawah itu atau kita lihat di bawah yang dimaksud dengan ir'iwaun itu adalah inzijarun wangkifafun yang dimaksud dengan iwa itu adalah inzijar yaitu menahan kemudian juga inkifaf yaitu berhenti Nah, eh, ini merupakan master dari ir'awa. Ya, ir'iwaun itu adalah masdar dari fi'il ir'awa. Maka apa maksud dari syair tersebut? Wal ma'na ala yabta'idu wa yankaffu 'anil ma'asi. Ya, tidakkah ya uh, atau Failnya itu adalah man dhahaba syababuhu. Ya ala yabta'idu wa yankaffu 'anil ma'asi man dhahaba syababuhu. Ya tidakkah seseorang yang telah pergi masa mudanya itu menjauhkan diri dan menahan diri dari perbuatan maksiat. Wa anzarahul masyibu bil kibari. Dan Uban itu sudah memperingatkan dia bahwa dia itu sudah tua. Wat dha'fi ya dan juga sudah lemah. Wa dhahabil quwwati, dan juga telah hilang kekuatannya. Maka di sini seolah-olah bertanya, ya, tidakkah seseorang tidakkah seseorang yang sudah pergi masa mudanya itu menahan diri dari maksiat. Ya, padahal wa'adhanat bin ba'dahu haramu. Padahal Uban itu sudah mengingatkannya ya bahwa dia itu sudah tua, sudah lemah dan sudah ya pergi kekuatannya. Maka walaupun ini bentuknya pertanyaan tapi ini merupakan ya, teguran atau celaan terhadap orang yang sudah tua, namun dia masih berbuat maksiat. Ini adalah contoh dari at-taubihu. Kemudian ats yang ketiga, ya, bentuk istifham yang ketiga adalah an yuqsada bil istifhami at-tamanni. Dimaksudkan dengan istifham tersebut itu adalah at-tamanni. Berandai-andai. Contohnya bagaimana? Nahwu ala mala fa'usa'ida al-muhtaja. Ya, ala mala fa'usa'idal muhtaja andaikan saya memiliki harta sehingga saya dapat membantu orang-orang yang memerlukan. Maka di sini ala di sini itu bermakna berandai-andai. Ya seandainya saya memiliki harta, maka saya akan atau sehingga saya dapat membantu orang-orang yang memerlukan. Wal khabaru huna mahdhufun. Dan khobar bagila di sini itu dihapus. Takdiruhu maujudun. Takdirnya itu adalah maujud. Berarti tadi takdirnya ala ma la maujudun fa usaidal muhtaja. Ya, andaikan ya saya memiliki harta atau harta itu wujud sehingga saya dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa minhu qawlu syairi. Dan di antara bentuk la yang digunakan untuk tamanni berandai-andai itu adalah ucapan seorang penyair. Ala umra walla mustata'un ruju'uhu fayar abama af'at yadul ghafalati. Ya seandainya umur yang sudah berlalu itu mampu untuk kembali. Sehingga ya umur tersebut dapat memperbaiki ya kerusakan yang dia perbuat akibat tangan kelalaian. Atau kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan uh, syair ini. Uh, atau tadi ada catatan kaki yang Pertama, yaitu ketika ala mala fa usa'idal muhtaja. Nah, di sini dikatakan minal asali hati fit tamanni. Di antara bentuk ya pola, ya uslub yang benar dalam tamanni itu adalah contohnya alama ma'a baridan. Ya ala ma'a ma'a baridan. Ya andaikan ada air yang dingin. Namun di sini ada penjelasannya fama al-awwalu ismula. Maka ma'a yang pertama itu adalah isimla. la. Wathani na'tun lahu. Sedangkan ma'a yang kedua itu adalah na'at bagi ma'a yang pertama wa huwa na'tun muwatti'un. Nah, na'at yang ada ini, yaitu ma'a yang kedua ini, itu disebut sebagai na'at muwatti. Ya, na'at yang menjadi tumpuan. Nah, apa maksudnya na'at yang menjadi tumpuan? Ai mumahhidun lima ba'dahu. Yaitu untuk mempersiapkan ya untuk apa yang datang setelahnya. Ya, kenapa harus sampai dipersiapkan? Ya, kita lihat yang namanya maun wa huwa jamidun. Ya, yang namanya ma, ya air itu adalah sesuatu yang jamid, isim jamid. Ya, kita tahu ma itu isim jamid, bukan mustaq. Lakinnahu nu'ita bi mustaqin ba'dahu. Akan tetapi ma tersebut, maun tersebut itu disifati dengan isim mustaq, yaitu baridan. Ya. Maka supaya isim jamid dapat disifati dengan mustaq, ya di sini, maka dipersiapkan na'at muatik tadi, yaitu ma'a yang kedua. Itulah yang dimaksud dengan na'at muatik di sini, yaitu supaya sebuah isim jamid dapat disifati dengan isim mustaq, ya dia mempersiapkan diri. Ya, kemudian mislu contohnya marortu birojulin rojulin solihin. Ya marortu birojulin rojulin solihin. Saya berjumpa atau berpapasan dengan ya seorang laki yang solih. Maka sama rojulin yang pertama itu disifati dengan rojulin yang kedua. Dan rojulin yang kedua itu adalah naat muatik ya, yang menjadi tumpuan untuk mempersiapkan diri supaya dapat disifati dengan solihin. Qala al khudhari ya berkata al khudhari rahimahullahu taala beliau adalah seseorang yang yang memberikan hasyiah terhadap syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan innahu mabniyun 'alal fathi bihi ma'al awwali. Kenapa ma'a yang kedua itu eh, dia mabni atau dia itu mabni dengan fathah. Ya ma'a yang kedua itu mabni dengan fathah. Mengapa litaroku bihi ma'al awali? Karena dia memiliki susunan tarkib seperti khomsata asyara dengan ma'a yang pertama intaha kalamuhu. Ya sampai di sini ucapan dari Al-Khudhari rahimahullahu taala. Yaitu apa? Ai fahuwa mithlu la rajula dzarifa Ya, ini serupa dengan la rajula dzarifa tidak ada lelaki yang cerdas. Wa khabarula mahdhufun dan khabarlanya dihapus ai maujudun yaitu maujud asalnya adalah la rojula dhorifa maujudun. Kemudian kita lanjutkan, ini catatan kaki yang berkaitan dengan syair tadi yang ala umro walla mustata'un ruju'uhu fayar'aba ma'ath'at yadul ghafalati. Fayar'aba, ya, maka yang dimaksud dengan yar'aba tadi apa? Itu adalah ay yas yusliha wa yujabbiro. Ya fayar aba maksudnya adalah ay yusliha wa yujabbira, yaitu memperbaiki dan juga ya berusaha, berusaha untuk memperbaiki juga. Kemudian as'at, ya ini yang kedua bukan sa tapi tak ya, as'at. Ya as'at tadi dalam uh, syair tadi kan fayar aba ma as'at yadul ghafalati. Maka af'at itu adalah afsadat. Ya, merusak. Ya, af'at ini dari af'a, ya asalnya af'a, kemudian kemasukan tak taknif. Ya, af'a mengikuti wazan af'ala. Kemudian wal fi'lu yar'aba mansubun. Dan fi'il yar'aba tadi kan di, tidak dibaca fayar abu, tetapi fayar aba. Kenapa dia mansub? Ya dia mansubun bi'an mutmarotan. Maaf, mansubun bi'an mutmarotan wujuban betul ya. Maka itu mansubnya itu karena ada a, ada an yang tersembunyi dan mutmarohnya tersembunyinya itu wajib hukumnya. Tidak boleh ditampakkan menjadi fa'an yar'aba tidak boleh. Ya wajib mutmar, ya wajib itmar, wajib tersembunyi. Ba'da fa sababiyati fi jawabit tamanni. Ya karena uh, fa yang ada pada yar'ab fa yar'aba itu adalah fa sababiyah yang menjadi jawab tamanni. Ya jawab bagi tamanni tadi. Ya, ini nanti ada pembahasannya dalam fa sababiyah atau yang memansubkan Eh, fi'il mudhari'. Mustata'un dan mustata'un adalah khobarun muqaddamun au khobarula. Ya ini nanti akan ada perbedaan pendapat dalam yang i'rab untuk syair ini. Mustata itu bisa jadi khobar yang didahulukan atau khobar bagila. Ruju'uhu sedangkan ruju'uhu tadi mubadada'un muakhorun. Kalau mustata'un di i'rab sebagai khobar muqaddam, maka ruju'uhu di i'rab sebagai mubtada yang diakhirkan. Sedangkan kalau mustata'un di i'rab sebagai khobar la, maka au na naibu fa'ilin li mustata'in. Ya, kalau di i'rab sebagai khobar la, maka ruju'uhu itu di i'rab sebagai na naibul fa'il bagi mustata'un, ya li mustata'un. Kita kembali ke atas. Nah, waqad khalafa fi hadan naw'i sibawaihi wa man wafaqahu. Dan sungguh si Sibawaih dan juga ulama nahwu yang sepakat dengan beliau itu ya menyelisihi istifham yang jenis ini yaitu yang tamanni Fakolu maka mereka yaitu si Bawaih dan para ulama yang menyepakati beliau mengatakan, La amalalaha illa filismi. Maka mereka berpendapat, ya tidak ada amalan bagi Allah, melainkan hanya kepada isim saja. Berarti apa? E, tidak ada khobarla. Ya, tidak ada khobarla. Karena menurut beliau-beliau ala di sini itu menduduki kedudukan atamanna. Ya, atamanna. Ya, saya berharap. Maka dia hanya dapat beramal kepada isim isim saja. Ya, isimla saja, tidak bisa beramal ke dalam khobarla. Wala tu'ta baqiyatul ahkami. Ya, karena hanya dapat beramal pada isim, maka tidak diberikan atau didatangkan hukum-hukum lain yang berlaku bagi lana fiyah lil jinsi. Ya, ini menurut si Bawaihi dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau. Waqal al maziniyu wal mubarridu sedangkan berkata al-mazini dan al-mubarrid rahimahumallahu taala beliau berdua ulama besar dalam ilmu nahwu hiya kal mujarrodati fi jami'il ahkami. Ya ala di sini itu ya tetap mutlak ya dalam seluruh hukum-hukum yang dimiliki oleh lana fiyah lil jinsi. Berarti berbeda pendapat dengan si bawaih dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau. Wa alaihi yatamasya itulakul musonnifi. Dan menurut pendapat ini juga, yaitu pendapat Al-Mazini dan Al-Mubarrid inilah, pemutlakan dari Musannif, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu berjalan di atasnya. Artinya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah ini, itu lebih sepakat atau lebih condong kepada pendapatnya Al-Mazini dan Al-Mubarrid, bahwa ini mutlak, ya mutlak untuk semua jenis istifham. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa'a'tila ila akhirihi, dan datangkanlah la, ya, dan seterusnya. Ay a'ti lanafiyata lil jinsi ma'a hamzatil istifhami at takhilati alaiha, Ya, maksudnya datangkanlah bagi la lil jinsi yang datang bersama hamzah istifham yang masuk ke dalam la lil jinsi tersebut apa yang diberikan ma tastahiqquhu minal ahkami qabla dukhulil istifhami yaitu berikanlah ya la nafiyah lil jinsi yang datang bersama hamzah istifham itu apa-apa yang menjadi hak bagi lana fi'alil jinsi ya yaitu hukum-hukum sebelum kemasukan la nafiyah lil sebelum kemasukan hamzah istifham. Ya artinya hukum bagi la nafiyah lil jinsi itu sama baik dia datang bersama hamzah istifham atau tidak. Yang mudahnya seperti itu. Wal muradu hamzatul istifhami bi'tibaril asli. Dan yang dimaksud itu adalah hamzah istifham ya dengan memperhatikan asalnya. Wa illa ya karena jika tidak fa fit taubihi wa tamanni kharajatil hamzatu an ma'nahal asli. Ya, maka dalam taubih celaan atau tamanni perandaian ya berandai-andai itu hamzah itu keluar dari maknanya yang asli. Apa makna yang asli? Wa huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu. Yang dimaksud dengan makna asli dari hamzah itu adalah talabul ilmi bi syai'in. Ya meminta atau menuntut pengetahuan akan sesuatu lam yakun ma'luman min qablu yang belum diketahui sebelumnya. Wala tolaba ma'at taubiyakhi wala ma'at tamani Dan permintaan ilmu yang tidak diketahui tersebut tidak ada dalam taubih, celaan, atau ditamanni. Yang tidak ada informasi yang diminta. Kemudian kita lanjutkan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala mengatakan hadful khobari fi hadal babi yaitu dihapusnya khobar dalam bab ini yaitu bab lanafiyah lil jinsi Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-205. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa sya'a fi dzal babi isqatul khabari dan tersebar ya, penggunaan atau dalam bab ini bab lana fialil jinsi ini itu dihapusnya khobar berarti dihapusnya khobar dalam lana fialil jinsi itu sesuatu yang umum kapan itu idzal muradu ma'suqutihi dhahar jika dengan dihapusnya khobar tersebut, itu maksudnya, maksud dari khobar itu masih tampak. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, Ida dalla dalilun ala khobari lan lil jinsi fa innahu yuhdhafu. Jika ada suatu petunjuk, ya, suatu petunjuk yang menunjukkan terhadap khobar lana fiyah lil jinsi. Ya, ada suatu petunjuk yang menunjukkan maksud dari khobar lana fiyah lil jinsi fa innahu Maka khobar tersebut itu dihapus. Wa hadfuhu kathirun dan penghapusan ini itu banyak terjadi ya, di kalangan orang Arab. Wa dalilu qad yakunu maqaliyan dan petunjuk yang mengarah atau menunjukkan makna khobar tersebut itu terkadang berupa petunjuk yang diucapkan. Nahwu contohnya hal min rajulin hadirin ya adakah seorang saja laki-laki yang hadir fayuqalu la rajula ya maka dijawab la rojula, tidak ada khobarnya Ya, tidak ada seorang pun laki-laki. Padahal takdirnya apa? Takdirnya sudah diucapkan di pertanyaan. Berarti seharusnya la rojula hadirun. Ya, la rojula hadirun. Tapi tidak perlu diucapkan karena sudah uh, ada petunjuknya di pertanyaan di pertanyaan yaitu min rojulin hadirin. Wa qad yakunu haliyan Ya, dan terkadang dalilnya atau petunjuknya itu berupa sesuatu yang berupa keadaan. Atau apa? Ay mafhuman minal makomi wal khali Yaitu dapat dipahami dari keadaan dan kondisi. Contohnya apa? Ka'an yuqala lil maridi. Ya, sebagaimana dikatakan kepada orang yang sakit, la baksa. Ya, la baksa. Tidak mengapa. Ai maksudnya la ba'sa alaika, ya tidak mengapa bagimu. Namun tidak perlu diucapkan karena secara konteks, ya secara hal, keadaan, kondisi, konteks itu sudah dipahami. Kita lanjutkan. Wa minal hadfi qawluhu ta'ala. Dan di penghapusan khobar, itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-51 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walau tara id fazi'u fala fauta ya, dan alangkah hebatnya jika engkau melihat ketika mereka yaitu orang-orang kafir itu terperanjat ketakutan, ya kan? maka mereka tidak dapat melepaskan diri. Maka di sini ada apa? Fala fauta saja. Ya, fala fauta. Tetapi dapat dipahami apa? Ai fala fauta lahum. Ya, tidak ada ya, pelepasan diri bagi mereka. Artinya mereka tidak dapat melepaskan diri. Waqala syairu dan seorang penyair beliau mengatakan La yasluhun nasu fawdha la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu Ya, maka penyair tersebut mengatakan tidak ada kebaikan bagi manusia, ya, tidak ada kebaikan bagi manusia dan akan berada dalam kekacauan La sarota lahum, tidak ada orang-orang mulia bagi mereka. Mengapa wala sarota juha juhaluhum sadu? Dan tidak ada orang-orang yang mulia bagi mereka jika orang-orang bodoh dari mereka itulah malah yang berkuasa. Atau kita lihat catatan kaki, ada catatan kaki untuk syair ini. <clears throat> Wasarota tadi adalah jam'u sariyun. Ya, sarotun itu adalah jamak bagi sariyun. Apa sariyun? Bimakna syarifin. Sariyun adalah syarifun, orang yang mulia. Wahuwa jam'un ala ghairi qiyasin. Dan sariyun menjadi sarotun itu adalah jamak yang tanpa kias, ya tidak dapat dikiaskan. Ya tidak mengikuti kias. Wa qad dzakartu dzalika fi akhiril mubtada'i wal khabari. Dan sungguh saya sudah menjelaskan atau menyebutkan hal ini di akhir dari bab mubtada' dan khabar. Farji' ilaihi. Maka ya rujuklah kembali pembahasan tersebut. Kita kembali ke atas. Nah, maka di mana khobar yang dihapus tersebut itu adalah ai wala sarata lahum idza juhaluhum sadu yaitu ya tidak ada kebaikan bagi mereka jika ya orang-orang bodoh dari golongan mereka malah yang berkuasa Kemudian beliau melanjutkan fa illam yadulla 'alal khabari dalilun lam yajuz hadfuhu akan tetapi jika tidak ada petunjuk yang menunjukkan kepada khobar, ya, tidak ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan kepada khobar, maka Lam yajuz hadfuhu, ya, tidak diperbolehkan untuk dihapus. Nahwu contohnya, la toliba fil fasli. Ya, nahwu la toliba fil fasli, tidak ada seorang pelajar pun di dalam kelas maka tidak boleh dihapus fil faslinya. Karena kalau hanya la toliba, ya tidak tahu tidak ada pelajarnya itu di mana. Ya, apakah di kantin atau di auditorium atau di mana, tetapi yang dimaksud adalah di dalam kelas. Ya. Kemudian wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama dan di antara contoh yang tidak boleh khobar la itu dihapus itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan la ahada aghyaru minallahi. Ya tidak ada suatu zat pun yang ya, lebih cemburu dari Allah. Ya, maka di sini khobarnya yaitu aghyaru tidak boleh dihapus. Kalau hanya la ahada saja, tidak ada informasinya dari manapun. Nah, kita lihat hadis ini yaitu la ahada aghyaru minallahi, tidak ada zat yang lebih pencemburu dari Allah. Apa maksudnya? Al-hadithu rawahul Bukhariyu fi sahihihi. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahih beliau. Al-Mujallad as-Sadisa pada jilid yang ke-6, safhata sab'in wa khamsina pada halaman 57 itu ada pada toba'ata dari tauqin najati. Ya, ini ada pada cetakan dar tauqun najah. Wahuwa fi muslimin bilafdin akhoro. Hadis ini juga ada pada sahih Muslim tetapi dengan lafat yang berbeda. Wa aghyaru dan apa maksud dari aghyaru lebih pencemburu tadi? Ma'nahu la ahada aghyaru minallahi idan tuhikat maharimuhu. Ya, tidak ada suatu zat pun yang lebih pencemburu dari Allah ya, jika larangan-larangan Allah itu dilanggar. Ya, tetapi ada catatan yang penting. Wa ghiratullahi min jinsi sifatihi allati yukhtassu biha. Dan sifat ghirah atau ghairah atau ghirah dari Allah, cemburu bagi Allah, itu merupakan jenis sifat yang hanya ya, dikhususkan bagi Allah dengan sifat tersebut. Ya. Fahiyya laisat mumathilatan li ghiratil makhluqina. Ini yang sangat penting. Ya, dan cemburunya Allah itu sama sekali tidak serupa dengan cemburu yang dimiliki oleh para makhluk. Ya, mungkin dari bahasa saja sama, tetapi kita tahu bahwa ya cemburunya makhluk, cemburunya manusia itu memiliki celah yang mungkin menunjukkan emosi, ya mungkin menunjukkan kelemahan dan lain sebagainya, tetapi tidak dengan Allah. Ya maka tidak serupa ya cemburunya manusia atau cemburunya makhluk dengan cemburunya Allah. Bal hiya sifatun taliqu bi wa jalalihi. Tetapi ghirahnya Allah itu adalah sifat yang ya di, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh disamakan dengan sifatnya makhluk. Kita kembali ke atas. Wa makna ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa sya'a fi dzal babi ila akhirih. Maksudnya apa? Ai kathura fi babilallati linafil jinsi hadful khobari. Yaitu dalam bab lana fihalil jinsi itu banyak terjadi penghapusan khobar. Kapan itu? Iza zoharol muradu. Jika maksud dari khobar tersebut itu sudah jelas. Wala yadharul muradu illa idha wujida dalilun. Dan tidak mungkin maksud dari khobar itu akan tampak, melainkan jika ada petunjuk yang menunjukkan kepada maksud dari khobar tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.